Kita masih pada ucapan Imam Al-Barbahari, fa'alaika bitaslim wal iqrari wal iman. Atasmu untuk tunduk pada agama. Wal iqrar untuk mengikrarkan semua yang diberitakan di dalam Quran dan Sunnah sebagai akidah wal iman dan percaya kaitannya ucapan ini dari Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah ketika berbicara masalah takdir dan perkara-perkara yang gaib apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah dan sebagainya maka atasmu hanya menerima yu'minuna bil ghaibi yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib tunduk menerima mengikrarkan dan percaya qala hadha al wajib alaika itulah yang wajib atasmu nahwal qada wal qadar demikianlah yang wajib atasmu wahai seorang muslim terhadap masalah takdir at-taslim li qada'illahi wa qadari menerima apa yang diputuskan oleh Allah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah wa adamul i'tirad alaih dan tidak perlu untuk menentang atau protes karena Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid maha melakukan apapun yang dikehendakinya anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid kau punya keinginan saya pun punya keinginan, tetapi Allah yang maha melakukan keinginannya. Keinginanmu belum tentu berhasil. Keinginan saya belum tentu berhasil. Keinginan seluruh manusia belum tentu berhasil. Tetapi yang terjadi pasti, pasti, pasti keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tunduklah kata beliau, kata Imam Al-Barbahari واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا illa Dan yakinilah tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun kecuali karena satu hikmah. Karena Allah Maha Adil dan Allah memiliki sifat hikmah wa huwa ahkamul hakimin. Maha memiliki hikmah. Maka yakinilah Anallaha la yaf'al syai'an illa li hikmatin. Bahwa Allah tidak melakukan apapun, tidak menakdirkan apapun kecuali karena satu hikmah. Wa annahu la yu'adzib ahadan illa bi ilmih. Dan Allah tidak akan mengadab siapapun kecuali dengan ilmunya. Fal khalalu innama huwa min indika ant. Maka sesungguhnya al khalal kekurangan-kekurangan Kesalahan-kesalahan itu adalah dari dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dhahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydikum karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Allah yang menakdirkan Walakin li asbabin tetapi karena sebab-sebab yang datang dari kalian. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan merubah kenikmatan, nggak akan mencabut kembali kenikmatan kecuali karena mereka merubah apa yang ada pada mereka. Maka Allah pun menggantinya dengan sebaliknya. Kenikmatan Allah cabut, Allah berikan kenikmah. Nikmah sebaliknya dari nikmat. Wallahu yaqbalu taubata mimman tab. Qala dikatakan badal an talumal qadar alaika an taluma nafsik kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam Imdatul Qari dalam ta'liqat ala syarhi sunnah lil Imam al-Barbahari kata beliau maka seharusnya sebagai pengganti badal artinya pengganti sebagai pengganti dari engkau mencela takdir sebaiknya engkau mencela dirimu sendiri kenapa saya tidak berbuat begini kenapa saya tidak berbuat begitu saya salah saya keliru astagfirullah wa atubu ilaik engkau salahkan dirimu wa anta tuba ilallah dan engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengakui kesalahan, kemudian bertaubat. Fala ahada yamna minat taubat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi taubat. Wallahu yaqbalu taubah mimman tab. Allah akan menerima taubat dari siapapun. Falimada tusghil nafsak, mengapa engkau menyibukkan dirimu sendiri dengan mencela ini, mencela itu, mencela takdir, mencela keputusan, menyalahkan Allah. Astagfirullah. Kamu akui kesalahanmu, kemudian bertaubat. Ini azab dari Allah buat saya. Karena saya memang pantas diazab. Astagfirullah. Mudah-mudahan musibah ini mengampunkan dosa-dosa saya. Mudah-mudahan kejelekan ini menjadi penghapus dari kesalahan saya. Ya Rabbi, Ya Allah, tub alaiya. Terimalah taubatku. Falimada تصغر نفسك بشيء ليس لك منه مصلحه maka mengapa engkau menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang gak ada maslahatnya? Menyalahkan takdir, apa maslahatnya? Menyalahkan qada wal qadar, apa maslahatnya? Apalagi menyalahkan keputusan Allah, apa maslahatnya? Gak ada maslahatnya, sebaliknya ada madarat. Engkau mencerca dan suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bit taslim wal inqiyad wa adamul khawdi fima la ya'nik atasmu untuk menerima atasmu untuk tunduk atasmu untuk tidak masuk pada perkara yang bukan urusanmu kenapa enggak ditakdirkan ini supaya begitu kenapa enggak itu aja yang ditakdirkan supaya begini kenapa enggak itu saja yang mati kenapa enggak ini saja yang demikian yang demikian Barakallahu fikum. apa namanya itu Mala ya'nika bukan urusanmu. Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang yurabbi kullal alam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam, Allah yang menakdirkan keputusan-keputusannya dengan adil dan hikmah. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu gak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu. Maka itu bukan urusanmu menyalahkan takdir, menyalahkan keputusan, menyalahkan apa yang terjadi. Wa fil hadis Abi Hurairah, wa fi hadis Abi Hurairah, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Termasuk kebaikan Islam seseorang kalau dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Urusan orang lain saja kamu gak bisa ikut campur. Apalagi urusan Allah yang memiliki seluruh alam ini. Bukan urusanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya. Dan juga Ibnu Majah. Dan juga Al-Bayhaqi. Dan Ibnu Hibban rahimahumullahu ajma'in. Selanjutnya Imam Al-Barbahari berkata, "Wa i'tiqad ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dan yakinilah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua perkara-perkara dengan globalnya. Waskut amma siwa dzalik dan diam dari apa yang selain itu. Diam, jangan komentar, diam, jangan sok tahu pada perkara-perkara yang selain apa yang disebutkan dalam Quran wa Sunnah. Selain apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amalan ditimbang. Aman nabihi. Kami beriman bahwa amalan ditimbang. Jumlatan. Secara globalnya kita paham. Kalimatnya jelas. Amal ditimbang. Kalau rinciannya. Kalau kamu tidak tahu. Skut. Uskut. Amma siwa dalik. Diam pada rinciannya. Bagaimana ditimbangnya? Amal itu kan bukan benda. Itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Kamu jangan sok tahu. Itu bukan urusanmu. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari didatangkan al-maut kemudian disembelih bainal jannati wan nar di antara surga dan neraka. Hadisnya sahih, sahih. Berarti terbukti benar-benar Rasulullah SAW yang mengatakan, iya, aman nabihi. Kami percaya. Rinciannya, masa kematian disembelih? Bukankah kematian itu bukan benda yang bisa disembelih? Bagaimana mungkin? Kayak apa caranya? Kematian disembelih. Gimana itu? Uskut masih wadalik. Diam kamu pada selain itu. Ini berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Apa susahnya bagi Allah didatangkan kematian dalam bentuk caption akran. Apa susahnya bagi Allah? Didatangkan maut dalam bentuk seekor kambing yang memiliki tanduk. Susah bagi Allah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak sama sekali. Bagi Allah semuanya mudah maka uskut amma siwa Kayak apa? Wallahu a'lam yang pasti hadis ini benar. Rasulullah SAW benar bahwa kematian akan disembelih. Yang bermakna berarti ahli jannah khuludun wala maut. Ahli nar khuludun wala maut. Penduduk surga hidup terus menerus dan tidak akan mati. Penduduk neraka pun tersiksa terus menerus dan tidak akan mati. Ini hidup terus menerus tidak akan mati yang ini saya katakan sengsara terus-menerus. Karena mau dikatakan hidup pun hidup yang tidak normal. Maka dikatakan dalam Al-Quran, La yamutu wa la Tidak hidup, tidak mati. Tersiksa terus. Na'udzubillahi Kembali kepada kita. <clears throat> Falaisat majalan litaradud Maka masalah ini bukan tempat untuk ragu Masalah ini tidak boleh ada yang ragu. Semua yang diberitakan dalam hadis yang sahih, katakan saya percaya. Saya beriman. Nanti di akhir zaman akan terjadi perang besar antara kaum mukminin dengan Yahudi. Pohon-pohon, batu-batu akan berbicara. Ya Muslim, di belakangku ada Yahudi. Uktulhu bunuh dia. Illa syajaratul gharqat. Kecuali pohon gharqat Apa sikap kita terhadap hadis seperti ini? Riwayatnya sahih, sahih. Dalam kitab kitab sahih. Apa setelah itu? Kalau sahih benar-benar dari Nabi, aman nabihi kulun min indil. Rabbina. Kami beriman dengannya semuanya dari sisi Rabb kami. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Innahu la yantiqanil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rinciannya uskut. Masa batu berbicara? Apa ada mulutnya? Apa begini? Apa begitu? Uskut. Nanti kalau terjadi kamu akan tahu. Bagaimana berbicara? <laughs> Alhamdulillah para sahabat itu lebih berat daripada kalian. Karena dulu tak terbayangkan ada benda mati bisa bicara dan tidak pernah terpikir oleh mereka. Kalian sudah melihat ada kotak kecil bisa bicara. Kalian sudah bisa lihat ada radio bisa bicara. Kalian bisa lihat HP bisa bicara. Ila akhiri. Berarti pasti, pasti, pasti apa yang dikatakan Nabi benar. Kayak apa? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Pasti Allah maha kuasa untuk menjadikan pohon berbicara. Allah maha kuasa untuk menjadikan batu berbicara. Jangan tanya kayak apa. Saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Kalau ada rinciannya, kita akan terangkan. Kalau nggak ada rinciannya, kita imani secara global, benar-benar akan berbicara pasti. Ini ucapan Rasulullah yang tidak dusta. Wahuwa sadiqul masduq. Beliau jujur dan terpercaya. Mau apa lagi? Ini khonifuddin azakumullah. Laisa majalan ditaraddud. Masalah ini bukan masalah yang boleh seorang ragu. nggak boleh. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima Kata Allah, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menerima atau berhukum kepada engkau wahai Rasul apa yang terjadi di tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di diri-diri mereka ada rasa berat dari apa yang kau putuskan wahai Rasul. Wa yusallimu taslima dan engkau tunduk menyerah. Ikhwan ibn a'azakullah artinya engkau tunduk pada Rasulullah SAW pada keputusan Nabi. Ikhwan ibn a'azakullah ayat ini mengajarkan kita untuk taslim. Untuk nerimo apa kata Nabi? Keputusan dari Rasulullah SAW harus diterima. Kalau berupa perintah dan larangan, sami'na wa anak. Kami dengar, kami taat. Kalau berita-berita, kita katakan aman nabihi. Kullun min indi rabbina. Kami terima, kami percaya. Karena itu dari Rabb kami. Nabi tidak mungkin dusta. Dan tidak mungkin berkata dari hawa nafsunya. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Dua jawaban ini. Sami'na wa ta'ana atau aman nabihi. Kulun min indi rabbina. Kalau tidak demikian maka mereka tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fala warabbik tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan di tengah-tengah mereka dan mereka menerima keputusan Rasulullah SAW dengan tidak ada rasa berat dalam hati. La yajudu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak mendapati di hati-hati mereka ada rasa berat untuk menerima apa yang keputuskan wahai Rasul. Wa yusallimu taslima dan mereka tunduk patuh menyerah pasrah pada apa kata Rasulullah SAW. Itu baru mukmin. Kalau nggak begitu, fala warabbik. La yu'minun. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidaklah ada bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Kalau sudah ada keputusan dari Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, maka nggak ada bagi mereka pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Min amrihim dari urusan mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah bagi laki-laki mukmin atau perempuan yang mukmin, enggak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain dari urusan mereka. Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, ida qaballahu wa rasuluh. Ida qaballah kalau Allah memutuskan. Wa rasuluhu dan Rasul memutuskan, maka enggak ada pilihan lain kecuali terima. Nggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Nggak ada pilihan lain kecuali kami percaya. Kami tunduk, kami menerima, kami beriman padanya. Kami akan taati. Nggak ada pilihan lain kecuali itu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengancam siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya berarti dia telah sesat. Wa amsalu hadhil ayat dan yang sejenis dengan ayat-ayat ini banyak. Fal wajib alaika wajib atasmu alimtizal wa taslim wal inqiyad. Maka atasmu untuk menerima. Atasmu untuk melaksanakan imtizal melaksanakan. Wa taslim tunduk menyerah. Wal inqiyad terikat Wajib atasmu untuk melaksanakan. Wajib atasmu untuk tunduk. Wajib atasmu untuk terikat. Dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Fi jumlatil asya. Yakni kullul asya. Pada semua perkara. Yang dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW balagha anin, an, anillahi kullama yahtajuhun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dari Allah semua yang dibutuhkan oleh manusia. Masya Allah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia disampaikan oleh Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min umuri dinihim. Dari urusan agama mereka wabayyanahu dan Nabi sudah menerangkan wa akmalallahu bihi dan Allah sempurnakan agama dengan itu dengan penjelasan dari Rasulullah SAW wala khaira illa dalla ummatahu alaih tidaklah ada kebaikan kecuali beliau menjelaskannya menunjukkannya pada manusia wala syarra tidak pula ada kejelekan kecuali beliau memperingatkan daripadanya hadzara fiha adzaraha minhu. Wa tarakaha 'alal bayda, maka Nabi meninggalkan agama ini dalam keadaan putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada yang menyimpang daripadanya kecuali akan binasa. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan tarakana Rasulullah SAW وما الطائر fis sama yuqallibu جناحيه illa ata minhu ilma Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan kita. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan kita kecuali dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali ilmunya sudah disampaikan pada kita. Disebutkan pula riwayat yang lainnya, hadis yang lainnya. Bahwa Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali ditunjukkan ini baik kerjakanlah dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali Nabi menyatakan hati-hati daripadanya ini khonibina azakumullah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wal rasul alaihi salatu wassalam ballagha risalah wa addal amanah beliau menyampaikan risalah dan beliau menunaikan amanah Wa ma'alaina illa taslim. Tidaklah atas kita kecuali menerima. Minallah ilmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Allahil bayan. Dari Allah lah penjelasannya. Wa alar rasulil balag. Atas rasul penyampaiannya. Wa alaina at-taslim. Qaulu man? Hah? Naam. Imamul A'immah fi zamanih tokoh dari tabi'in rahimahullahu taala min al bayan ala Allah taslim ala Rasul al bala wa alaina at taslim ucapan beliau juga yang menyatakan bahwasanya tidak akan tegak Islam illa ala qantaratit taslim tidak akan tegak Islam kecuali di atas qantaratut taslim. Apa qantaratut taslim? Pondasi at-taslim. Ini yang sedang dibahas at-taslim. Nerima. Kalau ada orang yang protes, tapi saya nggak cocok dengan yang ini. Nggak bisa terima saya. Ucapan Nabi. Berarti dia belum mukmin, Belum mukmin. Apalagi ayat. Dia katakan, ini nggak relevan. nggak cocok di zaman sekarang kamu mukmin atau bukan mukmin. Ini yang membuat syariat sempurna ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan terjadi zaman seperti zamanmu sekarang ini. Yang Maha tahu akan terjadi zaman seperti zaman ini dan zaman besok dan zaman yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah yang berikan syariat ini akan yasluh likulli zamanin wa makan, akan mencocoki seluruh tempat, akan mencocoki seluruh zaman. Ikhwani fi din, a'azakumullah. <clears throat> Um muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala fi jumlatil asya adalah dalam segala sesuatu. Sehingga Rasulullah SAW sudah meninggalkan agama ini putih, bersih, terang, benderang. Lailuha kanahariha malamnya seperti siangnya. Artinya tidak seperti alamat jalan. Sudah jelas, gamblang. Ini begini, ini begini. Iya, begitu datang malam bingung. Gelap kulita. Itu kalau alamat yang bohir. Tetapi jalan menuju jannah dalam keadaan bayda anaqiyah lailuha kanahariha sawa putih, bersih, terang benderang, malamnya dan siangnya tetap terang. Tidak gelap. Beda dengan jalan-jalan zahir yang walaupun jelas alamatnya sangat-sangat-sangat jelas ya ketika siang hari. Ketika malam hari mendung yang sangat padat gelap, nggak ada bintang, nggak ada bulan, tertutup awan yang pekat Ida akhraja yadahu lam, lam yakad yaraha. Kalau mengeluarkan tangannya hampir-hampir nggak bisa lihat tangannya sendiri. Buat apa itu alamatmu tadi? Ini ada alamatnya. Mana? Tangan aja nggak kelihatan alamat. Bagaimana bacanya? Bingung dia. Nanti nunggu siang. Siang hari baru dilihat. Oh ke sana. Iya kan? Siang jelas, malam gelap. Tetapi jalan jannah, jalan agama, jalan Islam sangat terang benderang bayda anaqiyah lailuha hariha sawa. Malamnya seperti siangnya, terang benderang. Maka tidaklah menyelisihi jalan ini kecuali akan menyimpang. Waskut amma siwa dalik dan diamlah atas apa yang selain ini Ada kama fil hadis yang demikian seperti apa yang disebutkan dalam hadis. Inna Allah farada fara'id فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتكهوها فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها disebutkan dalam hadis ini Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Imam Hakim dan Qutni wal Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan yang wajib-wajib maka jangan kalian lalaikan dan telah mengharamkan yang haram-haram maka jangan kalian langgar dan mendiamkan beberapa perkara-perkara sebagai rahmat buat kalian, bukan karena Allah lupa. Maka jangan kalian mencari-carinya, jangan bertanya-tanya tentangnya. Ada yang diwajibkan, maka kerjakanlah, jangan dilalaikan. Ada yang diharamkan, maka tinggalkanlah, jangan dilanggar. Tetapi ada yang didiamkan, jangan kalian mencari-carinya. Nggak perlu kalian memaksakan diri untuk membahas-bahasnya. Allah biarkan, ya biarkan. Barakallahu fikum. Yang sudah jelas haram tinggalkan, yang sudah jelas wajib kerjakan, yang Allah biarkan, biarkan. Jangan perkara yang tidak dibahas dalam Quran, dalam sunnah, dicari, dibahas, dicari, dibahas. Di samping buang-buang waktu, juga akan membawa pada penyimpangan dan kesesatan. Contoh rincian-rincian semua perkara yang gaib. Perkara yang gaib nggak diterangkan rinciannya. Terus mau memaksakan diri kalian berpikir kayak apa ya, seperti apa ya. Dalam Al-Quran disebutkan tujuh kali Allah di atas arusnya. Dalam ayat yang lain disebutkan sekian puluh kali bahwa Allah maha tinggi di atas makhluknya. Dalam sekian ayat lagi dikatakan bahwa Allah di atas kalian. Dalam ayat lain dikatakan naik malaikat kepada Allah, berarti Allah di atas. Tetapi rinciannya kayak apa Allah di atas arasnya? Apakah duduk? Apakah berdiri? Apakah, apakah, apakah? Siapa yang tahu? Rincian-rincian ini tidak disebutkan. Maka katakan saya tidak tahu karena tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kenapa dipaksa-paksa harus berpikir Jangan kalian berpikir tentang Allah. Pikirkanlah tentang makhluk. Gak akan mampu kalian. Bisa stres, gila, majnun. Mungkin di atas arus begini, mungkin begitu, mungkin begini. Ila akhirih. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waskut amma siwa Kalau yang didiamkan oleh Allah tidak dikhabarkan, diam kita. Jangan sok tahu. Antala tas'al illa an syai'in tahtajuhu. Kalian jangan tanya kecuali perkara-perkara yang memang kau butuhkan. Dalam agamamu atau dalam duniamu. Ini hukumnya apa? Halal. Ini hukumnya apa? Haram. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Apa dalilnya? Qala Rasulullah SAW fil hadis sahih. Terima. Atau tanyakan tentang dunia. Kemana? Jalan ke masjid fulan. Oh ke sana, ke kiri, belok kanan. Selesai. Jangan tanya kayak apa Allah di atas arusnya. Siapa yang mau jawab? Kalau nggak dikabarkan dalam Quran, nggak dikabarkan dalam Sunnah, siapa yang akan jawab? Maka Imam Malik yutakti ra'sahu tertunduk ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Kaifastawa Bagaimana istiwanya Allah di atas arusnya? Tertunduk Imam Malik. Wa'alahur rahba. Berkeringat. Eh, Imam Malik rahimahullah. Karena takut dengan pertanyaan seperti itu. Ini takut betapa lancangnya orang ini. Bertanya tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada makhluk yang tidak mengetahui apapun. Setelah tertunduk. Surya bihi. Beliau tersadar. Mengangkat kepalanya. Dan berkata bahwa beriman Allah di atas arasnya wajib. Kayak apa? Allah di atas arasnya tidak diketahui. Dan pertanyaan tentang kayak apa adalah pertanyaan bid'ah. Akhirnya hadal mubtadi, keluarkan sahibu bid'ah ini, pelaku bid'ah ini, diusir dari majelisnya. Tidak salah orang bertanya, Gak mesti. Ada pertanyaan yang salah. Orang tanya kan tidak salah. Ada yang salah. Kalau bertanya sesuatu yang tidak mungkin dijawab kecuali oleh Allah Subhanahu berarti engkau bertanya ke alamat yang salah. Allah mengenalkan dirinya dan Allah gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa kita kenali dengan panca indera kita kecuali dengan naklan sahihan al Qur'ani was sunnah kecuali dengan nukilan-nukilan berita dari Allah dan Rasulnya. Selain itu, apakah ada sumber pengenalan terhadap Allah selain dua kitab Quran dan Sunnah? Tidak ada. Terus, kalau pertanyaan kayak kayak apa, seperti apa? Allah menyatakan aku menggenggam bumi. Kayak apa menggenggamnya? Apakah sama seperti manusia menggenggam bola? Tidak sama. Kayak apa? Jangan tanya. Saya dan kamu sama. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan tidak ada yang tahu. Karena Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan. Yang pasti, tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Yang pasti, tangan Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu seperti apa. Jawab seperti itu. Karena ini akidah kaum muslimin. La tas'al illa an syai'in tahtajuhu. Wa min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Karena sungguhnya baiknya Islam seseorang adalah kalau dia tidak masuk pada ranah yang bukan urusannya. Amma ma la tahtaju ilaihi fas'alu anhu min al fudul. Adapun apa yang tidak kau butuhkan, maka pertanyaan-pertanyaan itu termasuk fuduli. Al-fudul adalah pertanyaan yang tidak perlu. Sok tahu. <coughs> Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an qili wal qal. Nabi melarang qila wa qala. Wa kasratus su'al dan melarang banyak bertanya wa idha'atil mal dan melarang untuk melalaikan atau menyia-nyiakan harta. Jangan pakai katanya katanya katanya katanya katanya katanya. Yang kedua, jangan banyak tanya. Yang ketiga adalah jangan menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para mubadzir adalah saudara-saudaranya syaitan. Fatakun as'ilatuka biqadri hajatik maka jadikanlah pertanyaanmu sesuai dengan keperluanmu dinak wa dunyak agamamu atau duniamu ini kebutuhanmu dalam masalah agama atau kebutuhanmu dalam masalah dunia selebihnya tidak perlu kamu banyak tanya ikhwani fillah Wala tas'al amma la tahtaj.